Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang akan membahas tentang As-Sifru Al-Mustadir nomor ke-10 dari ayat-ayat goriba. Asifru al-mustadir adalah bulatan yang sempurna yang ada pada huruf illat. Huruf illat ada tiga, yakni alif, waw, dan ya. Ketika ada tanda asifru asifru al-mustadir pada huruf illat, maka huruf tersebut tidak dibaca. Contoh, wa fama di dalam surat An-Najm ayat yang ke-51 wa thamud fama setelah huruf dal wa ada huruf alif dan itu huruf illat dan di atasnya ada as-sifru al-mustadir tidak dibaca panjang tetapi dibaca pendek wa fama bukan wasamuda fama itu salah. Yang benar wasamuda fama wasamuda fama. Bagaimana kalau berhenti di samud? Berhenti di samud dengan berhenti dengan mad arti sukun. Wasamud ya. Wasamud. Kalau melanjutkan وثمود فما Contoh yang lain sifru as-sifrul mustadir yang ada di atas huruf ya. Contoh di surat Az-Zariyat ayat yang ke-47. Banainaha bi aidin. Banainaha bi aidin tidak dibaca aidin tapi aidin ya yang kedua yang ada asifrul mustadir itu tidak dibaca contoh yang lain asifru al mustadir yang ada di huruf waw contoh ulaika ya semua lafadz ulaika di antara surat al-baqarah ayat yang kelima ulaika. Tidak dibaca ulaika tapi ula. Ulaika. Sekali lagi tidak dibaca ulaika tapi u tapi ulaika. Ini merupakan contoh-contoh yang ada di Al-Quran tapi bukan pembatasan. Dan tentunya selain ini sangat banyak. Ini hanya sekedar tanbih. Jadi apabila kita membaca Al-Quran dan menjumpai huruf ilat yang ada tanda as mustadir, arti bulatan yang sempurna, maka dia tidak dibaca. Wallahu a'lam bishawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته